Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan lanjutkan pelajaran yang selanjutnya yaitu permasalahan yang ke-84 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah. Naam. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah Beliau berkata, Al-mas'alatu rabi'atu wa samanun, permasalahan yang ke-84. Al-zabhu 'indal kubur, yaitu menyembelih di sisi kuburan. Dalam artian mereka orang jahiliyah barakallahu fikum mendekatkan diri diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih di sisi kuburan dengan sangkaan mereka. Allah musta'an padahal dilarang sebagaimana akan kita lewati ayat yang Nah, barakallahu fikum yang merintahkan agar sesembelihan kita, ibadah kita, salat kita murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahu dalam syarahnya itu, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Dan salatlah engkau untuk Rabbmu wanhar. Wanhar maksudnya wadbah. Nah, nahar ini maksudnya adalah dzabah. Nah, maksudnya salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah sembelihan tersebut untuk Rabbmu. Nah, seperti itu. Maka Allah ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin." Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fadzabhu ibaratun lillah kata beliau. Kita lihat ayatnya, katakanlah sesungguhnya aku berada nah sesungguhnya aku Rabbku telah berikan hidayah kepada aku kepada jalan yang lurus yaitu agama yang lurus, agama milah Ibrahim hanifa. Itu agama Ibrahim yang hanif, al-muqbilu Allah, al-mu'ridu 'amma siwa, yaitu berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal musyrikin dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik, berbuat kesyirikan. Qul katakanlah, sesungguhnya salatku dan nusuki, nusuki dzabhi, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Fadzabhu ibadatun lillah kata beliau. Maka sesembelihan itu adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sesembelihan tersebut barakallahu fikum ada yang sifatnya na'am barakallahu fikum yang meleh namun sesembelihan tersebut menjadi kesyirikan manakala diserahkan dipertunjukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun ketika menyembelih bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Naam wa dhabhu 'inda al-qubur dan menyembelih di sisi kuburan idza kana ta'dhiman laha apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka mengagungkan kuburan tersebut fa hadza syirkun akbar maka perbuatan ini merupakan syirik besar wa idza kana ta'dhiman lillah walakin fa'alahu 'inda al-qabri yadhunnu annahu masyru' dan apabila rincian yang pertama tadi apa rintian yang pertama apabila dia menyembelih di sisi kuburan tersebut dalam rangka mengagungkan kuburan tersebut, maka itu adalah syirik besar. Yang kedua, wa idza kana dan apabila menyembelih dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, walakin akan tetapi fa'alahu dia melakukan perbuatan menyembelih tersebut indal qabri di sisi kuburan yadhunnu dalam keadaan dia menyangka annahu masyru' bahwasanya hal tersebut disyariatkan fahada bid'atun wa wasilatun ila syirki maka perbuatan ini adalah bid'ah perkara muhdats dan juga yang bisa atau wasilah sebagai perantara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan Allah musta'an itu rinciannya jadi kalau diniatkan Eh, dalam rangka mengagungkan kuburan tersebut maka syirik akbar. Tapi kalau dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala cuman dia beranggapan bahwasanya menyembelih di sisi kuburan itu adalah ibadah adalah syariatkan maka itu perkara bid'ah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Allah musta'an. Fala yajuzu dhabhu 'inda al-qubur, maka tidak diperbolehkan menyembelih di sisi kuburan. Hatta walau kana dhabihu la ya'taqidu fil qubur, walaupun Bahkan orang yang menyembelih tersebut tidak ada keyakinan mengenai kuburan tersebut atau tidak ada keyakinan mengagungkan kuburan-kuburan tersebut. Wa inna mayyit lillah. Hanya saja dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza atada an-nasu adzabha 'inda al dikarenakan apabila manusia membiasakan terus-menerus sering-sering menyembelih di sisi kuburan ala hadza ila ibadatiha min dunillahi azza wajal. Perkara ini ritual ini, perbuatan ini bisa menghantarkan nam bisa menghantarkan kepada apa? mengibadahi kuburan tersebut. da barakallahu fikum. nam selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nam akhirnya mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kepada perkara tersebut. Sering nyembelih di situ, sering melakukan sesembelian di situ. Itu lama-lama mengagungkan, akhirnya lama-lama apa? lama-lama setelah itu mengagungkan, setelah mengagungkan mengibadahinya. Jadi zariah itu perantara, enam atau sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Allah musta'an. Wa kadzalika dzabhu lil jin dan demikian pula sesembelian untuk jin litiqa syarrihim aw lil ilaj. hadza syirkun billah. Jadi menyembelih sesembelian untuk jin, dipersembahkan untuk jin dikarenakan apa? Dikarenakan untuk berhati-hati atau menjaga diri dari kejelekan mereka atau kejahatan mereka atau untuk berobat Nah, biar jinnya bisa mengobati dan semisalnya, maka ini adalah bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Ini banyak yang terjadi ya, terkadang mereka menyembelih sembelihan dipersembahkan untuk batu, katanya batunya ada penunggunya dari kalangan jin, biar penyakitnya sembuh, eh, biar tidak diganggu dan semisalnya itu termasuk kesyirikan yang harus kita berhati-hati darinya. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah jami'an. Naam. Amma dzabhu lil akli adapun menyembelih untuk dimakan dagingnya, awid dzabhu lil ikra, awid dzabhu na'am liikrami dhaif atau menyembelih untuk memuliakan tamu wa yudhkaru alaihi ismullah dan ketika menyembelih membaca bismillah fa la ba'sa yang seperti ini tidak masalah boleh-boleh saja tidak dilarang dalam artian diperkenankan li'annahu minal adati la minal ibadat dikarenakan perkara-perkara ini tadi menyembelih untuk dimakan menyembelih untuk memuliakan tamu itu pada hukum asalnya adalah termasuk adat yaitu Nah, perkara apa? Perkara kebiasaan adat istiadat bukan termasuk ibadah. Namun kalau diniatkan seperti kita menyembelih, nah kita niatkan dalam rangka menerapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai na'am memuliakan tamu, yuk jar diharapkan pahala insyaallah, dapat pahala insyaallah taala. Na'am. Namun hukum asalnya menyembelih untuk dimakan, menyembelih untuk memuliakan tamu itu hukum asalnya adalah kebiasaan adat istiadat saja. Nah, seperti itu. Bukan ibadah. Oleh karena itu bukan kesyirikan. Naam. Dan itu pun menyebelih menyebut atas nama siapa? Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dhabhu al-udhiyah wa amma dhabhu al-udhiyah wa dhabhu al-aqiqah. Adapun menyembelih sesembelihan kurban atau menyembelih untuk aqiqah Naam, wa dhabhu alladhi yuqsadu bihi ibadah dan sembelihan yang diinginkan dengan ibadah, fa hadha ibadatun lillahi azza wa jal. Maka perbuatan ini adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, wa la yudbah li makhluqin, maka tidak diperbolehkan disembelih, dipersembahkan untuk makhluk ta'dhiman lahu, ta'dhima ibadatin dalam rangka mengagungkan makhluk tersebut dengan pengagungan yang sifatnya ibadah, wa la yudbahu 'inda qabri makhluqin dan hendaknya tidak Nam disembelih sembelian di sisi kuburan makhluk anna hadza ya'ulu ila ibadatih dikarenakan perbuatan perbuatan atau perilaku ini atau nam ritual itu menyembelih di sisi kuburan tersebut bisa menghantarkan kepada nah menghantarkan kepada apa mengibadahi kuburan tersebut Allah musta'an khulasahnya ikhwani wa akhwati fillah pada permasalahan yang ke-84 ini bahwasanya termasuk ritual orang-orang jahiliyah yang mereka lakukan adalah mereka menyembelih di sisi kuburan dalam rangka mengagungkan mungkin penghuninya dalam artian nah mayatnya di, di dalam kuburan tersebut atau yang semisalnya oleh karena itu orang-orang yang